Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala beliau mengatakan falamma istaqarra fil madinati أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, maka diperintahkan kepada beliau sisa daripada syariat-syariat Islam atau kesempurnaan daripada syariat-syariat Islam semuanya seperti zakat, puasa, haji, kemudian azan, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah selama ya sampai kemudian beliau wafat selama 10 tahun. Salawat dan salam atas beliau dan agama Islam tetap ada setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Di sini Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab menjelaskan tentang syariat-syariat yang disyariatkan di Madinah. Di mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah selama 13 tahun. Dan ketika beliau 10 tahun berada atau menjadi nabi dan rasul, maka kemudian terjadilah di sana kejadian Al-Isra wa wal Mi'raj. Ya di tahun ke-10 ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Disitulah disyariatkan salat ya disyariatkan salat. Dan kemudian selama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sebelum disyariatkannya salat selama 10 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak semuanya untuk kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelahnya ya disyariatkannya salat dalam kejadian Al-Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ya sampai ke dengan, dengan langit yang ketujuh sampai dengan Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian disyariatkannya salat lima waktu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum setelah disyariatkannya salat tersebut maka Rasulullah SAW dan para sahabat dia mendapatkan syariat ini yaitu salat di antara rukun Islam yang ada ya itu yang disyariatkan adalah Salat tentunya sebelumnya adalah dua kalimat syahadat. Maka disyariatkannya salat dan para sahabat kemudian salat ya melaksanakan salat lima waktu ya secara sendiri-sendiri dan belum disyariatkannya salat berjamaah. Belum disyariatkannya di situ azan ya sehingga para sahabat salat lima waktu ya secara sendiri-sendiri. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya hijrah ke Madinah, maka kemudian dilanjutkan kembali syariat-syariat yang berikutnya yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya seperti zakat, kemudian puasa, haji, azan, kemudian jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ya dan syariat-syariat yang lain Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi selain daripada salat itu semuanya disyariatkan di Madinah. Ya. Para ulama sebagian menyebutkan terkait dengan zakat bahwa zakat itu disyariatkan secara sempurna itu di Madinah. Namun ketika Nabi Alaihi Wasallam berada di Makkah dan itulah pendapat yang lebih kuat bahwa zakat ini sudah disyariatkan ketika Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berada di berada di Makkah ya beberapa ayat yang menjelaskan yang itu turun di Makkah dan itu menjelaskan tentang zakat sehingga itulah pendapat yang kuat bahwa zakat secara umum disyariatkan itu di Makkah. Adapun perinciannya ya di uh, tentukan di sana ada nisab ya ada haul, kemudian takaran masing-masing daripada zakat, perincian daripada zakat itu semuanya disyariatkan di disyariatkan di Madinah ya dimana zakat dan puasa ini secara terperinci itu disyariatkan di tahun kedua hijriah di tahun kedua hijriah demikian juga adan ya adan itu disyariatkan di tahun kedua hijriah sedangkan haji itu disyariatkan setelah dibukanya kota Mekah ya setelah fathu Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah dan kemudian disyariatkannya haji di tahun berikutnya yaitu tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah. Demikian juga syariat-syariat yang lain yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdullah seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar ya dan juga syariat-syariat Islam yang lain itu semuanya turun di Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan seluruh syariat ya seluruh syariat Islam ketika beliau berada di Madinah dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun di Madinah beliau e, menyampaikan seluruh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melewati malaikat Jibril alaihi salam dan kemudian setelah 10 tahun tersebut kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tuwfiya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kemudian agama Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada ya tetap tegak di atas bumi. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, tentunya eh, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika wafat dalam keadaan Islam sudah sempurna. Dalam keadaan agama Islam adalah sempurna dalam seluruh syariatnya, baik syariat yang kecil maupun yang besar. Ya, dalam perkara-perkara ya, yang usul maupun furu' yang semuanya itu telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa yakum dalam sirah Nabi kalau kita uh, baca ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya begitu terharunya para sahabat ya begitu terpukulnya para sahabat begitu tergoncangnya para sahabat ketika ditinggal uh, wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah wafat sebagian sahabat ya belum percaya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian uh, diluruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa semua nabi itu meninggal termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga juga meninggal. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum dan sampai proses ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ya dalam sirah disebutkan beliau meninggal pada hari Senin ya beliau meninggal pada hari Senin dan kemudian sampai dikuburkan itu baru hari Rabunya ya dikuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru hari Rabunya para sahabat ya mereka menyolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-samaan ya secara bersamaan namun tidak ada yang menjadi imam semua sholat sendiri-sendiri ya sholat sendiri-sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dimandikan dengan uh, pakaian yang dipakai oleh beliau, ya dengan pakaiannya apa adanya dimandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipakaikan ya tiga kafan, kemudian disalatkan untuk para sahabat, dan kemudian setelah uh, ditunjuknya khalifah sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, baru kemudian di hari Rabunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimakamkan. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Dan agama ini yaitu agama Islam tidak ada kebaikan kecuali pasti Islam akan menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan tersebut dan tidak ada kejelekan kecuali Islam akan memperingatkan dari kejelekan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sedangkan kebaikan yang dimasukkan di sini adalah yaitu yang ditunjukkan oleh Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam beribadah dan juga kebaikan tersebut adalah semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Sedangkan kejelekan ya yang diperingatkan oleh Islam adalah kesyirikan dan semua yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ba'athahu Allahu ila nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Uh, dari sini kita mengetahui bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita semuanya tentang uh, kesempurnaan agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam bahwa Islam ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sempurna. Tidak ada satu syariat pun yang belum tersampaikan kepada umat ini. Tidak ada satu wahyu pun yang belum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya. Sehingga semua kebaikan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebaliknya semua kejelekan telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan apa itu kebaikan dan apa itu kejelekan. Dalam satu kalimat yang sangat ringkas, ya, beliau menyebutkan bahwa kebaikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala paling agungnya kebaikan yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan sebaliknya yaitu kejelekan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peringatan umatnya dari dari kejelekan maka kejelekan adalah kesyirikan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan semua perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kejelekan. Dan ini semua ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum sudah disampaikan semuanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tersisa sama sekali semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, ilan nasi kafatan kepada seluruh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada manusia dan jin ya, kepada as-saqalain. As-saqalain itu artinya adalah manusia dan dan jin. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh menyelisihi dari akidah tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada ya dua makhluk yaitu jin dan manusia. Maka barang siapa yang menyelisihi perkara ini bisa jadi seorang sampai keluar dari Islam. Ketika seorang mengatakan bahwa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada manusia saja, maka ini perkataan yang kufur, ya perkataan yang yang kafir. Atau seorang mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW akan ada nabi setelahnya, sama juga. Ini juga perkataan perkataan kufur, ya. Dan ini ijma di kalangan kaum muslimin, ya, merupakan ijma di kalangan kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Dalil dari perkara tersebut ya banyak sekali di antaranya kita sebutkan di sini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya Muhammad bukanlah bapak dari seseorang dari kalian, seorang dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Ya, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para para nabi. Ikhwani wa akhwati fillah azani iyyakum. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan penutup semua nabi. Dan itu dibuktikan dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukanlah bapak seorang dari laki-laki di antara kalian. Artinya Nabi SAW tidak memiliki e, penerus, tidak memiliki ahli waris yang e, dari kalangan laki-laki. Semua putra Nabi SAW itu semuanya wafat ketika mereka masih kecil ya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya semuanya wafat ketika mereka masih masih kecil sebagai bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki putra yang kemudian mewarisi ayahnya sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya ya bagaimana kita tahu nabi uh, Dawud alaihissalam memiliki putra nabi Sulaiman alaihissalam dan terus demikian ya dilanjutkan oleh putra-putranya yang semuanya adalah para para nabi. Tapi nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau ya semuanya adalah putri yang sampai ketika Nabi SAW wafat itu yang ditinggal mereka adalah para para putri Nabi SAW tidak ada satupun dari dari putra Nabi SAW karena semuanya wafat dalam keadaan masih masih kecil. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Ya, kepada kalian semuanya. Menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia diutus kepada seluruh manusia tanpa membedakan apakah dia Arab ataukah dia non Arab misalnya maka tidak dibedakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh seluruh manusia. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Sabah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma arsalnaka illa لِلنَّاسِ بَشِيرًا nas dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, kecuali untuk manusia semuanya. Basyiran wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi pemberi peringatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 1. Allah berfirman tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an. Al-Furqan nama lain daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memiliki banyak nama di dalam di dalam Al-Qur'an memiliki banyak nama. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa banyaknya nama itu menunjukkan keagungan hal tersebut. Ya, banyaknya nama itu menunjukkan keagungan uh, yang memiliki nama tersebut. Ya, seperti dalam bahasa Arab, ya, uh, singa itu memiliki nama yang sangat banyak. Kenapa sampai memiliki nama yang banyak? Karena begitu, ya, besarnya singa tersebut ya demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat banyak sekali 99 nama dalam hadis yang lain bahkan lebih dari itu ya bahkan sebagian ya belum tentu itu diketahui oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat yang begitu banyak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala Demikian juga Al-Quran memiliki banyak nama Di antara nama tersebut adalah Al-Furqan maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina syahid dalam ayat ini yang menjadi uh, penegas dalam ayat ini pada pembahasan kita adalah lil alamin bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia lil alamin untuk semua alam nadhira sebagai sebagai pemberi peringatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ila nasi ammatan. Ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya. Maka disinilah perbedaan antara nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi sebelumnya bahwa nabi sebelumnya tidaklah diutus kecuali untuk kaumnya ya tidaklah diutus kecuali untuk untuk kaumnya saja sedangkan nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua semua manusia bahkan untuk dua e, makhluk yaitu dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa iyyakum selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan waftaradha ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal insi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh manusia dan jin, ya bahwa jin dan manusia Dua jenis tersebut keduanya diwajibkan ya fardu atas mereka untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni الله ilaikum jami'an. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 158 katakan wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dan dalil atas kesempurnaan agama Islam adalah dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian yaitu agama Islam. Wa atmamtu dan aku sempurnakan pula, ya, aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa menegaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang sempurnanya agama kita, sempurnanya agama Islam. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Islam sudah sempurna. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan semua kebaikan atau menyampaikan semua kebaikan. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan dari semua perkara yang jelek. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ditegaskan di dalam ayat ini yaitu surat Al-Maidah ayat ayat 3. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwa ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib atas semua manusia dan semua jin. Ya, semua manusia dan semua jin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa Arab dan bangsa Al-Ajam yaitu non Arab dari kalangan jin dan manusia semuanya. Demikian juga jin Allah Subhanahu Wa Taala bebani mereka semuanya dengan syariat Islam ya sebagaimana dibebankan kepada manusia. Artinya syariat Islam ini merupakan kewajiban atas manusia demikian juga kewajiban atas atas jin semuanya Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 158 tadi, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Demikian juga dalil ya yang menegaskan atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau menyebutkan wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan akan mati dan kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan saling berselisih, saling berhujat di antara kalian. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mati. Ya, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Ya. Akan tetapi sedemikian ya tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, beliau juga adalah seorang manusia. Beliau juga adalah makhluk. Ya. Di mana beliau juga akan juga akan wafat. Maka kemudian Allah tegaskan di sini dan ini subhanallah ya, sesuai dengan yang Allah firmankan dalam ayat ini bahwa banyak di kalangan para sahabat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan wafat banyak yang tidak percaya. Ya. Banyak yang kemudian seakan-akan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kenapa? Begitu cintanya mereka, begitu mengagungkannya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai banyak di kalangan sahabat yang kemudian e, terlupakan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan akan wafat maka kemudian ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian naik mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat ya sesungguhnya kalian apabila menyembah Muhammad maka sungguh Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan jika kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Ya, kemudian menyebutkan ayat-ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah ya Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uh, berpisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kehidupan dunia ya terpisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kehidupan dunia berpindah kepada kehidupan alam barzakh. Namun hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga manusia ketika wafat, ketika mati itu sekedar berpindah saja dari satu alam kepada alam yang lain. Ya, sebagaimana kita dulunya di alam perut ibu, ya berada di alam perut ibu, kehidupan yang kita tidak mengetahui kehidupan di sana. Ya, dan kemudian kita berpindah ke alam dunia. Dan ternyata dua alam ini berbeda. Ya, dua alam ini berbeda. Demikian juga ketika manusia akan berpindah kepada alam yang berikutnya yaitu alam barzakh, alam kubur. Ya, itu kehidupan yang sama juga tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Artinya berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan di dalam Al Quran tentang kehidupan di alam barzakh ya itu adalah kehidupan yang kemudian memberikan gambaran pada kita semua tentang hakikat daripada kehidupan di alam barzakh namun setelah manusia kemudian masuk di alam barzakh dan mengalami apa yang uh, terjadi dalam kehidupan alam barzakh maka sungguh itu semua tidak pernah dibayangkan oleh manusia ketika mereka masih masih ada di dunia ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum sehingga Nabi SAW ketika sudah wafat, ya beliau berpindah pada kehidupan yang baru yaitu kehidupan di alam barzah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau jasad beliau, ya badan beliau atau jasad beliau itu tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh tanah. Dan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan masih utuh dan segar, ya dalam keadaan masih utuh dan segar dan Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda haramallahu al-ardha an ta'kula ajsadal anbiya jami'an ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi semuanya ya hadis ini hadis sahih ya satu berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad para nabi itu adalah jasad yang tidak akan usang, jasad yang tidak akan rusak dengan ya berlalunya waktu, tidak akan rusak dengan ya terkenanya di alam kubur atau di kuburan ya dengan berlewatnya waktu di kuburan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an Sedangkan selain dari para nabi, ya, maka jasad mereka akan rusak, ya, bahwa jasad mereka akan rusak. Tentunya ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum kalau kemudian didapati sebagian manusia ternyata ya jasad mereka tidak rusak ya setelah uh, sekian waktu yang lama sekian tahun ya lama kemudian ternyata kemudian dibongkar untuk kemudian e, penguburan jasad yang lain dan ternyata didapati jasadnya masih utuh misalnya, maka itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu e, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada mereka. Namun tidak disebutkan satu dalil pun yang e, menyebutkan bahwa selain dari Nabi itu jasad mereka itu tidak rusak. Ya, yang disebutkan sorry dalam hadis ini adalah jasadnya siapa? Jasadnya para nabi itu jasad mereka yang tidak akan dimakan oleh tidak akan dimakan oleh bumi. Secara umum ya bahwa selain dari para nabi bahwa jasad mereka akan rusak. Ya, jasad mereka akan rusak dan disebutkan dalam hadis yang sahih tersisa dari jasad tersebut yang tidak rusak adalah ajmu adzanat yaitu tulang ekor ya, tulang ekor. Disebutkan bahwa jasad manusia semuanya akan uh, akan rusak ya kulit, daging, semuanya akan uh, rusak semuanya. Kemudian uh, disusul kemudian tulang belulang, ya. Semakin lama semakin lapuk, ya. Dan bisa jadi sampai kemudian hancur lebur. Tersisa satu tulang yang tidak rusak, ya, yang tidak akan rusak yaitu tulang tulang ekor, ya, tulang akhir yang ada di Eh, tulang punggung di paling bawah yaitu tulang ekor ya tulang itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan rusak disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu bni adama yakuluhu at-turabu <clears throat> illa ajba az minhu khuliqa wa fihi yurakkabu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak Adam itu akan dimakan oleh tanah, kecuali ajbu atau ajba Nabi. kecuali tulang tulang ekor. Dari tulang ekor tersebut, ya, Uh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari tulang ekor tersebutlah Allah menciptakan manusia wa fihi yurakkabu dan dari tulang ekor tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan mengembalikan manusia pada hari pada hari kebangkitan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan satu berita gaib ya. Karena perkara gaib ya akidah kita dalam perkara gaib adalah mengimani semua berita yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara-perkara gaib yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah tawakuf. Ya, sikap kita tawakuf. Artinya kita tidak bisa membenarkan perkara tersebut dan juga tidak mendustakan bahwa Allahu alam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas perkara tersebut. Sehingga seorang tidak boleh berbicara tentang perkara yang gaib kecuali ya ada dalilnya, kecuali ada Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan perkara tersebut. Kalau tidak ada maka kemudian seorang ya tidak boleh kemudian berbicara ya berpanjang lebar berbicara tentang masalah-masalah yang gaib yang tidak ada dasarnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kita tahu dari hadis ini bagaimana perjalanan manusia ketika seorang wafat kemudian e, berpindah ke alam barzakh ya di sana kemudian e, akan e, mengalami kehidupan di alam barzah. apakah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya dan kemudian sampailah pada hari kebangkitan ya sampai pada hari kebangkitan ketika terompet yang pertama ditiup oleh Israfil alaihissalam maka disitulah hari uh, kiamat yang pertama, hari di mana hancurnya uh, dunia dan seisinya. Ya. Dan kemudian setelah semuanya binasa, semuanya rusak, maka kemudian akan diikuti dengan trompet yang kedua, tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil alaihissalam. Itulah yang disebut dengan hari hari kebangkitan, disebut dengan disebut dengan hari kebangkitan. Disitulah kemudian terjadi apa yang disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ya e, menyusun kembali, menghidupkan kembali seluruh manusia dimulai dari ajbu adzanab dari tulang ekor tersebut. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang keluar dari uh, apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mungkin ya sampai tulang ekornya pun misalnya sampai rusak sampai kemudian ya hancur, lebur misalnya, apakah kemudian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak demikian. Ya bahwa semua makhluk ya, semua yang namanya manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan kita terkait dengan uh, alam kubur bahwa azab kubur dan juga nikmat kubur itu mengenak kepada uh, manusia baik itu jasadnya maupun maupun rohnya ya. Kemudian terjadi uh, iskal ya, bagaimana seorang mengatakan uh, kalau kemudian ternyata jasadnya sudah hilang, jasadnya sudah rusak, jasadnya sudah menjadi abu, jasadnya sudah tersebar kemana-mana, bagaimana? Apakah juga uh, akan merasakan adab tersebut atau nikmat tersebut? Maka jawabannya iya, merasakan akan merasakan nikmat ataupun adab tersebut. Dan itu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa alam yang ada pada kita di dunia ini berbeda dengan alam alam barzah sehingga tidak semuanya bisa masuk ke dalam akal kita. Tidak semuanya kemudian ya akal kita sampai kepada perkara-perkara gaib tersebut kecuali dengan uh, berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat yang ini juga disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mengingatkan tentang wafatnya Nabi yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 31 Inna kamayyitun wa innahum mayyitun ya sesungguhnya engkau akan mati dan semuanya pun akan mati maka disinilah ya bantahan terhadap sebagian orang ya bahwa mereka mengatakan bahwa Nabi SAW belum wafat, Nabi SAW belum mati, ya maka e, perkara tersebut kemudian juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw kutila in qalabtum ala aqabikum Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ayat ini juga disebutkan oleh Abu Bakar dalam uh, khutbah beliau menegaskan tentang wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sehingga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menegaskan perkara ini bahwa Nabi SAW sudah wafat maka semakin ya pecah lagi tangisnya para sahabat ya sedihnya para sahabat ketika ditegaskan oleh Abu Bakar benar-benar ya bahwa Nabi SAW sudah sudah wafat Allah berfirman dan bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul ya tidak lain bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang mana telah didahului oleh para rasul-rasul sebelumnya ya telah didahului oleh para rasul-rasul sebelumnya apakah ketika Muhammad itu mati ketika Muhammad itu wafat sallallahu alaihi wasallam ataupun terbunuh apakah kemudian inqalabtum ala aqabikum apakah kalian akan kembali ke belakang Artinya apakah kalian kemudian akan murtad? Apakah kalian kemudian akan meninggalkan meninggalkan Islam? Ya, ini menegaskan ya kepada para sahabat ya ketika mereka mendengar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masih belum ya percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat maka kemudian ditegaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat ini yang banyak dari kalangan sahabat bahkan kibar sahabat ya sampai terlewatkan ayat tersebut dan kemudian tegaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum Eh, inilah akhir daripada pembahasan uh, landasan yang ketiga yaitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian akhir dari pembahasan kita Al-Usul asalata uh, eh, adalah pembahasan uh, tatimah atau penutup yang mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau akan menyampaikan beberapa permasalahan dalam akhir sebagai penutup daripada pembahasan tersebut dan insyaallah taala akhir dari uh, eh, tatimah atau penutup dari pembahasan kita kita Al-Usul Salata insyaallah taala kita bertemu lagi dalam satu pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita bahas penutup yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya bagaimana beliau menjabarkan sebagai penutup dari pembahasan kita Al-Usul Salata 3 landasan utama bagi setiap muslim wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nah, ikhwani masih tersisa waktunya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, tafadhol.